بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah Sampai pada ayat yang ke-115 nah, Kita lanjut pada ayat yang ke-116 sampai 117. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa qala ittakhadha Allah walada. Subhanahu. Bal lahu ma fis samawati wal ardh. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadallahu walada" dan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikun mereka mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak Subhanah Langsung Allah bantah Maha suci Allah Ballahu ma fis samawati wal ard Bahkan Milik Allah Semua yang di langit Dan yang ada di bumi Kullullahu qanitun Dan semuanya itu Semua yang ada di langit dan di bumi Semuanya qanitun tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Badi'us samawati wal ard Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi yang belum ada contoh sebelumnya. Wa idza qada amran dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan sesuatu perkara Dan ingin mewujudkannya Fa'innama yakulu lahu kun fayakun Maka Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengatakan kun Cukup dengan mengatakan kun Jadilah Fayakun Maka jadilah dia Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala wa qalu <clears throat> dan mereka berkata ai al-yahud wan nasara wal musyrikun itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrik. Wa kullun maqala dzalik dan semua yang mengatakan itu yang semanhaj dengan mereka mereka mengatakan ittakhadallahu walada. Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Fanasabuhu ila ma la yaliku bijalali. Mereka menisbahkan Allah Subhanahu wa taala kepada perkara yang tidak layak bagi kemuliaan Allah tidak layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa asa'u kullal isaa'ah dan sungguh mereka telah berbuat jahat dengan sejahat-jahatnya. Wa zalamu anfusahum dan mereka telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Sungguh ini penisbahan terhadap Allah na'am kepada perkara yang tidak pantas, tidak layak dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ini adalah bentuk kejahatan yang sejahat-jahatnya. Ya. Menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dan tidaklah apa yang mereka lakukan ini dari ucapan mereka ini illa kecuali mereka pada hakikatnya menzolimi dirinya sendiri. Ya. Ini ucapan kufur. Ya. Naam. Wa ta'ala sobirun ala dzalika minhum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sabar ya. Sabar terhadap tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan Qad halama bih alaihim Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Telah berlaku lembut kepada mereka ya. Kepada para penuduh ini ya. Kepada orang-orang yang Naam mencacatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Allah sabar terhadap mereka dan Allah masih bersifat atau bersikap lembut terhadap mereka. Wa'afahum dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Warazakahum dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada mereka terus dikasih rizki ma'atanakusihim iya padahal mereka naam merendahkan ya, Allah subhanahu wa ta'ala ya. menuduh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekurangan ya, kecacatan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih sabar terhadap mereka Masih Allah hidupkan ya, Masih Allah beri rizki ya. Dan seterusnya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala langsung membantah Ucapan orang-orang musyrikun Atau Yahud atau Nasoro tersebut Allah bantah dengan ucapannya Subhanahu Maha suci Allah Aitanazzaha wa taqaddasa an kulli ma wasofahu bihil musyrikun wadh-dhalimuna mimma la yaliku bi jalali yaitu Allah Subhanahu wa taala maha suci ya. dari setiap apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrikun tersebut ya. dan orang-orang zolimun orang-orang yang zolim tersebut dari sifat-sifat yang tidak layak bagi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah sucikan dirinya dari semua sifat-sifat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikun ya. kepada Allah azza wa jalla dan orang-orang zalimun ya. dari sifat-sifat yang tidak layak bagi kemuliaan Allah Azza wa Jalla. subhanu man lahul kamalul mutlak maka maha suci zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak ya. yaitu Allah Subhanahu wa taala maha suci Allah amma yaqulun dari apa yang mereka ucapkan bahwasanya Allah memiliki anak wal iyadzubillah Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna Min jami'il wujud dari segala sisinya Alladhi la ya'tarihi naqsun biwajhin minal wujuh Yang tidak terdapat kekurangan sedikit pun dari berbagai sisinya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Maha suci Allah yang maha sempurna dari segala sisinya yang tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala sisinya. Wa Ma'aradhihi liqaulihim aqamal hujjata wal burhana ala tanzihihi an dzalik. Di samping Allah membantah ucapan mereka ya, dengan bantahan subhana, ya, maha suci Allah di samping Allah membantah, Allah juga aqamal hujjata wal burhan. Allah menegakkan hujjah ya, dan burhan dan penjelasan dan bukti ala tanzihihi an dzalik bahwa Allah Subhanahu wa taala suci dari itu semua. Ya. Fakal maka Allah berfirman dalam lanjutan ayatnya sebagai penegakan hujah kepada mereka dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada anak. Allah berfirman, "Ballahu ma fis samawati wal ard." Bahkan milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya milik Allah. Ai jami'uhum milkuhu wa 'abiduhu Artinya semuanya Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah dan hambanya Ya Yatasarrafu fihim tasarrufal malik bil mamalik Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur mereka ya. Sebagaimana mengaturnya seorang raja Terhadap daerah kekuasaannya ya. Apa yang dikuasainya Wahum qanituna lahu. Semuanya tunduk kepada Allah. Musakharuna tahta tadbirihi yaitu mereka tunduk di bawah aturan Allah. Baik mereka yang muslim atau yang kafir ya, yang munafik semuanya qanituna lahu. Tunduk kepada Allah ay eh, musakharuna tahta tadbirihi tunduk di bawah aturan Allah. Ya. Dikasih umur sekian ya sekian. Nah, dikasih rezeki sekian ya sekian. Tunduk mereka. Semuanya. Nah, nasibnya ini dan itu nah, tunduk nah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Fa idza kanu kulluhum abidahu maka apabila semua ini apa yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah hamba Allah muftaqirina ilaihi dan butuh kepada Allah wa ghaniyun anhum sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada mereka fa yakunu minhum ahadun yakunu lahu walada maka bagaimana mungkin salah seorang dari hamba ini menjadi anak Allah Wal walad la budda an yakuna min jinsi walidihi. Sedangkan seorang anak itu mesti adalah bagian dari jenis orang tuanya. Li'annahu juz'un minhu karena anak itu adalah bagian dari orang tua. Maka enggak mungkin mereka semua adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah butuh kepada Allah sedangkan Allah tidak butuh kepada mereka, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala na'am menjadikan salah satu dari mereka seorang anak ya. Sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak ya. Sedangkan yang namanya anak mesti dia itu dari, dari jenis orang tuanya. Karena bagian dari seorang tua ya. Ta'ala Allahu amma yaqulun Maha tinggi Allah Azza wa Jal dari apa yang mereka ucapkan ya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluknya ya. Mereka lah yang butuh kepada Allah Sedangkan Allah tidak butuh Walaupun semuanya durhaka kepada Allah Sama sekali tidak mengurangi kemuliaan dan kekuasaan Allah Dan sebaliknya jika semuanya taat takwa kepada Allah Sungguh tidak akan menambah sedikit pun dari kemuliaan dan kekuasaan Allah Allah tidak butuh kepada makhluknya maka maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan Ucapan yang paling batil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak Dan jangan disamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya Kalau makhluk, naam tidak punya anak adalah sesuatu kecacatan ya mandul ya, atau yang semisalnya ini suatu kekurangan ini makhluk ya adapun Allah Subhanahu wa taala jangan disamakan dengan makhluk nah sebaliknya jika Allah Subhanahu wa taala naam dituduh memiliki anak ya maka ini adalah suatu kecacatan suatu kekurangan ya karena harus punya anak sedangkan semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah semuanya milik Allah ya, sehingga suatu kecacatan dan kekurangan ketika Allah Subhanahu Wa Taala punya anak ya. nah, beda dengan makhluk hamba ya, hamba-hamba Allah nah kalau mereka punya tidak punya anak naam kecacatan Daib. Sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, ya, itu suatu kecacatan. Ya. Maka subhanallah amma yaqulun, Masuci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Allah taala al-Malikul Qahir. Dialah Allah Subhanahu wa taala, raja yang menguasai. Wantum mamlukun al-makhurun sedangkan kalian adalah orang-orang yang dikuasai. Ya. Wahwal ghani wa antumul fuqara dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Sedangkan kalian adalah fuqara, orang-orang fakir yang butuh kepada Allah. Fa kaifa yakunu lahu walad? Maka bagaimana mungkin Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak ya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Al-Ghani ya. Tidak butuh kepada makhluknya ya. Maka bagaimana mungkin dia Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak ya. Hada min abtolil batil wa asmajihi Ini adalah kebatilan yang paling batil Ya dan keburukan yang paling buruk. Nah, ucapan mereka adalah ucapan yang paling batil, ucapan yang paling buruk. Ya. Ketika mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ittakhadallahu walada Allah memiliki anak. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang orang-orang yang menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Orang-orang Nasrani. Wa qala Allah walada wa qala ar rahman walada dalam surah Maryam. Dan mereka mengatakan bahwasanya Ar-Rahman zat yang maha penyayang yaitu Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka telah mendatangkan perkara yang paling mungkar. Ya. Ucapan yang paling batil. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa syakul ardu wa takhirul jibalu hadda. Dan hampir-hampir langit terpecah. Ya. Wa syakul ardu dan hampir-hampir bumi terbelah Watakhirul jibalu hadda dan hampir-hampir gunung-gunung runtuh ya, Karena ucapan itu Allah subhanahu wa ta'ala punya anak Hampir-hampir langit pecah Bumi belah dan gunung-gunung runtuh Karena ucapan itu Anda aulir rahmani walada Karena dakwaan mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak Wama yang bagi lirrahmani ayyattakhidha walada dan tidak sepantasnya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak ya. Karena ini sesuatu suatu kecacatan, kekurangan. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah semua yang di langit dan yang ada di bumi kecuali akan datang kepada Allah dalam keadaan abda, seorang hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan jumlah mereka Dan Allah telah menghitungnya ya, Dengan hitungan yang teliti ya. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda Dan semua mereka akan mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat Farda sendiri-sendiri Maka Allah bantah ucapan mereka orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Kemudian <clears throat> firman Allah Subhanahu wa taala kullul qanitun semuanya tunduk kepada Allah Al-qunut naw'an. Ketundukan itu ada dua macam. Ya. Al-qunut naw'an ketundukan itu ada dua macam. Kunutun 'amun. Yang pertama ketundukan yang umum. Wahwa kunutul khalki kullihim tahta tadbiril khalik Ketundukan yang umum yaitu tunduknya semua makhluk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tunduknya semua makhluk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nasib mereka demikian ya. Umur mereka sekian, rezeki mereka sekian, mereka hidup di tempat ini, nah hidup di tempat itu dan seterusnya. Nah, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk terhadap aturan Allah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang muslimnya atau yang kafirnya. Mencakup semuanya. Ini kunutun am. Ketundukan yang umum mencakup semua makhluk. Semua makhluk tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kunutun khos, ya. ketundukan yang bersifat khusus. Ya. Wahwa kunutul ibadah, yaitu ketundukan dengan melakukan ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan solat, maka dia tunduk kepada Allah, solat lima waktu secara berjamaah. Ya. Allah mewajibkan puasa maka dia berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketundukan yang khusus. Nah, ketundukan yang yang khusus. Nah, Fanau'ul awal kama fi hadhil ayah dan jenis ketundukan yang pertama itu seperti yang ada dalam ayat ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 116. Kullullahu qanitun. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya tunduk kepada Allah. Ini jenis ketundukan yang pertama. Kunutun am. Tundukan yang umum. Begitu tunduknya semua makhluk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa sedangkan ketundukan yang jenis kedua, ketundukan yang khusus yaitu ketundukan dengan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah ya, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Kama fi qaulihi ta'ala itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kunut yang kedua ini dalam firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian salat untuk Allah Subhanahu wa taala qanitin dalam keadaan tunduk. Ya dalam keadaan khusyuk. Nah. Kunut di sini adalah kunutun khas. Ketundukan yang khusus. Wa qanitin. Dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala salat ya. Berdirilah solat untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qanitin, tunduk. Tsumma qala kemudian Allah berfirman. Kita lanjutkan ayat di atas. Badi'us samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi Ay khalikuhuma Itu Allah telah menciptakan keduanya Ala wajihin qad atqanahuma wa ahsanahuma Allah telah menciptakan keduanya Dengan bentuk yang paling sempurna atau telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dan telah Allah Subhanahu wa taala jadikan keduanya indah. Ya. Ala ghairi misalin sabik Allah menciptakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran dan apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara dan ingin merealisasikannya atau mewujudkannya, fa inna mayaqulu lahu kun fayakun. Maka cukup Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kun jadilah fayakun maka jadilah dia fala yasta'si alaihi. Tidak sulit bagi Allah Azza wa Jalla wala yamtani' minhu dan tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala darinya. Nah. ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu ya. dan ingin mewujudkannya, maka cukup Allah hanya dengan mengatakan kun jadilah fayakun maka jadi. Nah. maka zat yang ingin sesuatu hanya mengatakan kun fayakun ya maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki anak? Nah. Ya. Sedangkan yang namanya anak adalah juz minal walid, bagian dari orang tua. Atau dari jenis orang tua tersebut, ya. Nah, maka sungguh ini suatu kecacatan dan kekurangan, ya. Ketika mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala Ketika ingin sesuatu maka Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Nah, dan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala di bawah kekuasaan Allah dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai dari penjelasan Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat di atas yaitu ayat yang ke-116 sampai 117 dari surat Al-Baqarah wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullul lahu qanitun badi'us samawati wal ard وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نعم. Ayat yang berikutnya panjang penjelasannya ya. yaitu ayat yang ke-118 sampai 119. Baik, maka dengan demikian kita cukupkan ya, pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, ayat yang selanjutnya insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.